di halaman 20 buku warna merah atau di buku baru di jilid pertama. Di halaman 20 buku merah ini kita bahasan kita masih membahas tentang anak ya, A. Huruf A. Inilah e, kemudahan kita dalam mempelajari Al-Qur'an seibarat kita mencari alamat orang ya. Kita diundang dalam suatu acara Kemudian kita diberikan denah dan alamatnya sehingga mudah untuk mencari, tidak perlu bertanya kepada orang lain. Kalaupun harus bertanya, tidak terlalu banyak bertanya karena memang sudah ada eh, patokan-patokan jelas. Sudah ada rincian-rincian kemana rute-rutenya harus kita lalui. Ya, hari kemarin kita sudah mengkaji tentang bersikap hati-hati terhadap anak-anak. Ini ada di surah At-Taghabun 64 diawali dari ayat 14 sampai akhir memang semuanya itu menarik sekali ya. Bukan hanya untuk anak tetapi juga untuk harta. Kemudian untuk kita teruskan di surah ke-6 ini uh, surah Al-An'am ya. Surah ke-6 ini ada larangan membunuh anak. Kenapa harus dibunuh anak? Nah itu kan utamanya awalnya biasanya karena takut kita tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka. Itu sudah kita kaji ya. Kemudian ada di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 31. Surah ke-17 surah Al-Isra. Kemudian membunuh anak. Nah, ini ada di surah Al-An'am ayat 137 ayat 140 ya. Surah ke-6 membunuh anak. Kemudian menyembelih anak. Nah ini Al-Baqarah surah kedua ayat 49. Kok anak disembelih? Ini coba kita buka ya. Ini kalau ini kan hikayat Nabi Ibrahim. Coba kita lihat ya. Surah kedua ayat ke-49. Surah kedua ayat 49. Ada ketemu? Iya betul ya. Itu tentang jadi emang ada anak disembelih ada hikayatnya walaupun nggak jadi diganti gibas. Ini bentuk eh, apa? pengorbanan seorang ayah ya, mengorbankan putranya demi demi apa? Ya demi Allah. Itu karena perintah dari Allah. Itu walaupun akhirnya diganti. Ini kan kiasan saja. Bagaimana kita bisa mengorbankan harta diri kita, ke waktu kita, kesempatan kita, semuanya untuk Allah. Di ayat ke-49 ya, surah kedua. Nah, ini. Itu. Ini Bani Israel ya. Tapi ini coba kita lihat apa iya yang ini surah kedua tentang menyembelih menyembelih ya, menyembelih anak oh, ini. Kita lihat ya. Uh, ini tentang Bani Israel ternyata ya di ayat 49 ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ ذل وإذ ذل ya. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Rupanya ini anak laki-laki waktu itu kan menurut dukunnya Parama hati-hati akan ada anak laki-laki yang akan membunuh Fir'aun <laughs> itu kan jadi semua anak laki-laki dibunuh di zaman Nabi Musa ini ya ini Fir'aun sebelum eh, pas Nabi Musa lahir eh, di zaman Nabi Muhammad sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu ada anak perempuan karena malu ya. Kalau punya anak perempuan malu di zaman Rasulullah dibunuhlah anak perempuan termasuk Umar ya. Sini Umar itu kalau lagi kesendirian kadang-kadang dia menangis gitu kan. Kadang-kadang dia tersenyum <laughs> itu. Kenapa? Rupanya ingat anak putrinya yang cantik yang dikubur hidup-hidup gitu ya. Itu. Nah ini. Kita baca lagi ya biar belajar membaca. Jadi indeks Quran ini selain kita memahami isinya juga belajar membaca. Jadi enggak itu-itu aja yang kita baca. Quran itu kan 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Walaupun ada beberapa yang beda jumlah. Ya pokoknya sekitar itulah. Ya. Nah ini ayat 49-nya diulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya ini. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembeli anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi Islam itu contoh apapun yang terjadi sudah ada gitu ya. Hanya pengulangan. Eh, wanita, istri yang durhaka kepada suaminya, ya istri Nabi Nuh, ya. istri Nabi Lut. Anak yang durhaka kepada uh, ayahnya, gitu kan, uh, Kanan. Ayahnya yang tidak beriman, gitu kan, Ajar ya. Ajar itu ayahnya Nabi Ibrahim, pedagang patung. Ini lengkap sekali. Ada yang tidak memiliki ayah dan ibu Nabi Ibrahim, Nabi Adam ya. Nah, Siti Hawa diambil dari rusuknya Nabi Adam. Kemudian yang tidak punya ayah tapi ada ibunya Nabi Isa. Lengkap ya sejarahnya. Karena memang sejarah itu selalu berulang. Reka peristiwa yang berubah itu pelakunya aja eh sekarang mah banyak yang maaf yang itu loh laki-laki senang sama laki-laki homo di zaman Nabi Lut ada <laughs> itu kan hanya pengulangan aja oi sekarang mah banyak yang membunuh anaknya di zaman Firaun ada dibunuh anak laki-lakinya anak perempuannya dia dibiarkan hidup karena waktu itu itu ada ada bocoran dari peramalnya bahwa akan ada anak laki-laki nanti akan membunuh kamu Terbunuh semuanya. Tapi itulah Allah ya, Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Diselamatkan Musa ini. Itu oleh ibunya pas setelah lahir kemudian dibuang ke sungai, dibuang dalam artian biarin biarin ya di, di sungai nanti kema, bermuara sungai itu kan ke ke kerajaan diambillah oleh Siti Asiyah ya oleh istrinya Firaun malah di, diurus gitu kan nah ini jadi lengkap sekali. Kemudian saat di sebelum Rasulullah hmm, di zaman jahiliyah merasa malu kalau orang memiliki anak perempuan, dibunuhlah hidup-hidup. Nah ini. Sekarang bagaimana? Karena apa dibunuh anak-anak? Karena takut tidak dapat rezeki. Nah, ini ya. Kalau udah seperti itu terjadi, membunuh satu nyawa kan sama seperti membunuh semua jiwa. Berat ya. Suratul Baqarah surah kedua ayat 49. Ini kisah tentang bagaimana di zaman Firaun anak laki-laki dibunuh. Di zaman jahiliyah anak perempuan yang dibunuh. itu Hidup-hidup digubur ya, di ruang kerak itu. Kemudian anak jangan menyebabkan lupa kepada Allah. Iyalah itu ya. Memang anak segalanya itu ya, tapi jangan sampai melupakan Allah. Dalam artian kita memang bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap istri kita, putra-putri kita. Tapi tidak untuk melupakan Allah. Itu bahkan diarahkan anak ini untuk potensi mencari ridho Allah. Bisa, ya bisa. Anaknya disekolahkan dengan baik dan benar, dididik dengan baik dan benar. Ya, insya Allah nanti akan memberikan investasi amal untuk keluarganya. gitu ya. Banyak toh anak-anak yang baik, yang soleh, Ayahnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ibu, uh, ah, putra putrinya lah yang membiayai kehidupan rumah tangga orang tuanya. Itu gambaran di dunia ya. Di akhir nanti kan bukan hanya itu, itu di dunia lah. Di ah, di akhir nanti ah, anak-anak yang soleh dan solehah ini selalu menyampaikan doanya untuk ayah dan ibu. Itu ya. Kita lihat ya ayat ke 9 surah 63. Surah Al-Munafikun. Ngeri ini baca ini, tapi harus dibaca. Ya, ternyata tidak semua anak, tidak semua istri menjadi pendamping kita setia, bahkan ada yang menjadi musuh gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini di sini janganlah sampai anakmu, hartamu menyebabkan kamu menjadi lupa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Ayat 10-nya وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب Ya Allah, beri tangguh sebentar saja. Ya Allah, jangan cabut nyawaku sebentar. saya mau berbuat baik, janji ya Allah. Saya mau sedekah. Saya mau jadi orang yang soleh. Ini penyesalan yang tiada artinya. Beri kesempatan, saya mau benar, mau jadi wakil rakyat yang benar, gitu kan. Saya tidak mau korupsi lagi, saya tidak mau ini, tidak mau itu. Tapi tidak bisa, sudah dibuka. Nah inilah. Ya, penyesalan itu selalu datang di akhir. Ini. Tuh. فيقول, فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Coba dari atas lagi ya Dari ayat sembilannya Kita belajar membacanya dulu Nanti belajar memahami dari terjemahnya Coba dilihat lagi dari ayat yang ke sembilan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Ini perintah kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah amwalukum harta-hartamu. Ya, wa auladukum dan anak-anak melupakan kamu dari mengingat Allah. Al-zikrillah. Astagfirullah. Wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian karena hartamu, karena anak-anakmu menyebabkan kamu menjadi lupa kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika Wa ulaika humul khasirun. Kalau sebab karena anakmu, sebabkan harta-hartamu dan anak-anakmu sehingga kamu melupakan perintah Allah. Maka kalau itu terjadi, kamu berada dalam kerugian yang nyata. Wa'afiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut dan belanjakanlah, infakkanlah. Ya, infak. Jadi infak itu jangan salah. Kita menginfakkan, memberikan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Wafiku mimma rozaknakum min qabli ahadakumul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqulu maka ia berkata, Laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Beri waktu. Beri tangguh ya Allah. Jangan cabut nyawaku. Jangan ambil nyawa. Jangan engkau matikan aku. Aku janji ya Allah. Aku mau jadi orang baik. Mau oh, janji orang benar. Mau aku, aku mau sodako. Mau aku jadi anak yang soleh. Tapi Allah tahu janjimu palsu manusia. Waktumu sudah habis. Sudah tidak ada kesempatan lagi tidak akan berakhir, tidak akan ditangguhkan. Walau sedetik, waktumu sudah berakhir. Fayaqul, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajal. qarib. Janji ya Allah, janji. Beri tangguh sebentar saja. Aku janji. Fa'asaddaku aku minas salih, Aku akan menjadi akan bersedekah. Apa yang hartaku yang kumiliki akan kuberikan. Aku akan menjadi yang orang-orang yang soleh, tapi tidak ada artinya. Ternyata kalau sudah meninggal, hartanya bukan untuk diinfakkan, untuk diinikan, direbutin oleh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak soleh. Kalau ahli warisnya soleh sih tidak begitu ya. Itu berbagi, warisnya dibagi, sebagian disedekahkan untuk fakir miskin, untuk yatim, untuk bangun masjid, untuk pesantren, untuk ini, untuk itu. Karena tahu apa yang dia perbuat juga dalam rangka ridha Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tahu janjimu itu palsu. Manusia itu bohong dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktu kematian itu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Penyesalanmu tidak ada akhirnya, wahai anak Adam. Kenapa? Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi ada umur, selagi sehat, selagi muda, kenapa kamu tidak beramal? Sudah sepuh, sudah ini, sudah itu, kamu mau sholat susah karena karena kakinya asam urat atau karena pinggangnya encok, rematik galanya. Karena mau baca Quran matanya berair. Kenapa kamu selama ada waktu dan kesempatan tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktu kematian itu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalaupun diberi kesempatan, pasti kamu bohong anak Adam. Waktumu sudah habis. Coba kalau sudah seperti itu mau gimana lagi? Ada kehidupan lagi setelah ini? Gak ada. Dalam artian kehidupan untuk beramal. Berganti kehidupan setelah alam kubur, alam barzah, alam kehidupan yang abadi. Yang di surga ya di surga terus, yang di neraka ya di neraka terus. Kecuali yang memiliki iman dalam dadanya dalam hatinya ada iman sebiji saat zarah sedikit pun dia tidak kekal di dalam neraka. Tapi jangan dibayangkan, iyalah biarin saya mah e, ke neraka dulu terus ke surga. Jangan, jangan memiliki pemikiran seperti itu. Karena dalam beberapa hadis, beberapa ayat, sehari di neraka sama seperti seribu tahun di dunia. Coba bayangkan. Kalau kita disiksa dua hari aja berarti dua ribu tahun. Allahu Akbar. Tapi lain dengan yang kehidupan di surga. Walaupun lama tidak terasa lama. Samalah seperti kita tengah menanti sesuatu. Tanggal sekian saya mau nikah. Uh, serasa lama penantian itu. Tapi sesuatu yang menyenangkan terasa sebentar. Ini. Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai kita semuanya. Mari kita bersama mengingatkan diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja tanpa arti. Kita lagi ya, lihat lagi. Di surah ke-18. Jadi ibu sekarang bapak sudah betul-betul pintar. Nggak ngerti tinggal baca tafsirannya. Ya. Ada catatan kakinya di bawah Quran itu kan ada footnote-nya. Gak jelas juga ada Jalalain, ada Ibnu Kasir, ada Al-Misbah, itu ada Pizi Al Quran, ada Buya Hamka, ada An-Nur, ada tafsir Imam Syafi'i, banyak ya itu tafsir-tafsir. Itu perlu memang saat-saat tertentu kita tidak mentok dalam penafsiran, apa sih ini? Tafsir itu gini, kalau terjemah itu kan terjemah kata. Gitu, menterjemahkan. Gitu kalau apa student pelajar eh, itu, itu terjemah tapi kalau penafsiran yang namanya pelajar itu adalah orang yang seperti ini seperti ini sekolah begini begini nah itu penafsiran kayak gitulah gitu di surah Al-Kahfi ya surah ke-18 ayat 81 kita lihat kembali pelan-pelan ya Tuh, kalau pakai komputer mah cepat nyarinya ceret ini juga bisa cepat tapi kan takut ibu dan bapak yang baru belum belum bisa cepat. surah ke-18-nya sudah ketemu, suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat ke-81. Itu. Ini bagus juga diajarkan semacam ini kepada putra-putri kita. Jadi mereka akan tahu. Jadi tidak tidak tersesat karena sudah tahu arahnya kalau ibarat mm, apa kapal laut apa itu kompasnya sudah tahu arah-arahnya. Kita mau ke Australia itu ke sini ke sini ke sini rutenya. Kita mau ke Amerika ini rute-rutenya. Tidak akan menyimpang, tidak karena kita sudah tahu rutenya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak akan menyimpang karena sudah tahu ketentuan-ketentuan harus seperti apa yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Karena kita kita punya pedoman Al-Qur'an. Mana ada Quran yang selengkap kitab yang selengkap Al-Quran. Coba aja banding-banding. Kalau tidak percaya. Semua sedetik apapun di, di apa dikupas dalam Al-Quran. Walaupun ada bagian-bagian tertentu memang dijelaskan secara global. Tapi ditafsirkan nanti oleh hadis, oleh Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi kalau orang yang ingkar sunnah gimana? Tentang sholat aja tidak ada dalam Al-Quran secara rinci kok. Dirincikannya dalam hadis Nabi kecuali dalam eh, hal-hal bagian tertentu memang ada yang rinci seperti waris gitu ya. Ada perinciannya. Di suratul kahfi surah ke-18 ayat 81 sudah ketemu ya. Tuh surah ke-81 ada kan? Nah ini. Iya, surah ke-81 apa ya memang tentang ini ya. Ini suratul kahfi ayat 81 anak soleh cinta ibu dan bapaknya. Uh mhm. -huh.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 Ini eh, Nabi Hidir ya, kisah hikmah Nabi Hidir saat berjalan dengan Nabi Musa. Eh, Nabi hidir kan diberikan hikmah dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Eh, sehingga Nabi, Nabi Musa ini penasaran. Apa sih kelebi kelebihan Nabi hidir eh, sehingga ikutlah Nabi Musa dengan Nabi hidir itu kan. Tapi saat begitu kamu, kata Nabi hidir boleh kamu ikut aku. Tapi kamu sabar, jangan bertanya. Iya bisa. Nggak bisa, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, bisa. <laughs> akhirnya kan dicoba. Eh, ternyata Nabi Musa memang banyak bertanya, kaumnya Nabi Musa kan begitu. Untuk tidak banyak bertanya. Nah, ini diantaranya ada anak nanti yang ada dinding yang dirobohkan. Tentu semua ada hikmahnya. Dengan dirobohkan itu kan ada oh enggak ada dinding yang kemudian dibangun kembali itu ada perahu yang dibocorin. Kenapa dibocorin? Itu kan nanya Nabi Musa. Kalau nggak dibocorin nanti diambil oleh para perompak. Ada anak kecil yang dibunuh. Kenapa dimatikan? Karena kalau dia besar, sampai besar dia khawatir uh, akan mengganggu. Sementara ayah dan ibunya orang yang soleh. Ini ini, ini baca ya. Ini tentang tentang anak ini. E, baru nyambung kalau dari ayat 78 dulu dibaca. Kisah Nabi Nabi Hidir ya dengan Nabi Musa ini. Nah ini di ayat 78 kan Hidir berkata inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahu memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi ada sebelumnya ini. Uh, itu tadi kan ada dinding yang roboh dibangun kembali. Ada uh, apa anak kecil dibunuh. Kemudian ada perahu dibolongi. Nah ini ini nah, Nabi Nabi Musa nggak nggak sabar bertanya terus. Nah akhirnya di akhirnya di, dikasih tahu oleh Nabi hidir kepada Nabi Musa. Itu. Uh, Adapun bahtera itu di ayat 79, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusak bahtera itu. Kenapa bahtera itu dibolongin, dirusak gitu ya? Karena di, di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi kalau di, kalau di, dirusakin, dijelekin gak dirampas. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong keduanya orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi anak kecil itu dipuduh. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya. Daripada anaknya-anaknya itu. Dan lebih dalam kasih sayang kepada ibu bapaknya. Jadi anak yang satu ditiadakan, dibunuh, di, berharap Allah akan memberikan anak yang lain yang lebih baik. Kesucian kecintaannya terhadap orang tua daripada anak yang itu. Kemudian, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Robmu dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri, Demikian itu adalah tujuan tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ini ya. Nggak nyambung kisah ini kalau kalau ibu dan bapak tidak baca sebelumnya. Nah, di, di ayat di surat ini juga. Itu. Nabi Musa kan bertanya, Nabi Musa bertanya, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan." Jadi selalu bertanya terus. Nah ini dibaca ya di Baru nyambung. Kenapa anak kecil itu dibunuh? Kenapa bahtera itu perahu itu dirusak? Kenapa ada dinding yang rus yang yang eh, bangunan yang kok tua itu malah dibangun kembali itu ya menarik ternyata selama ini kan baca Quran mah tamat terus menerus tapi isinya kita nggak ngerti karena kita nggak tahu rute-rutenya Iya, ke Blok M aja nggak tahu naik apa nomor berapa karena selama ini <laughs> naik naik mobil pribadi terus atau naik taksi terus jadi nggak tahu rute-rutenya coba sekali-kali jalan itu sekali sekalipun naik naik kendaraan dibonceng terus nah ini itu ya inilah rute-rute itu indeks itu petunjuk ya bagaimana cara mencari ayat-ayat ini Insyaallah ibu dan bapak akan menjadi pintar adanya Kemudian Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini al-ikhlas ya. Kulullahu ahad. Nah ini ayat tentang keimanan, tentang akidah kita. Beda kita dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Kristen. Itu kalau mereka punya, Allah itu punya anak, ada ayah, ada ayahnya, Tuhan bapa, Tuhan Ibu. Islam nggak begitu. Allah satu. Mana dasar landasannya di al-ikhlas surah ke-112 dilihat ya. Ini penting itu ya. Karena kalau ini akidah ini tidak ada, amal yang lain tidak ada artinya. Sebesar sebanyak apapun perbuatan itu kalau tidak ada iman hapus. Sama seperti hanya orang berbuat baik, banyak, wish, baik sekali. Nggak ada sholat, itu nggak ada nilainya. Itu karena sholat itu ibarat angka satu. Sedangkan amal-amal yang lain itu nolnya tanpa sholat, gimana? Awalu mayuhasibu minal abdi as-salah. Awal pertama dihisap, dihitung itu karena ada sholatnya. Kalau sholatnya ada baru dihitung. Kalau sholatnya nggak ada, gimana mau neracanya? Ibarat kalau kita mah ini ya, passwordnya gitu. Untuk masuk ke ke sesuatu itu harus ada kuncinya. Itu sholat itu kuncinya. Begitu. Coba kita lihat. Nah keimanan juga ini kunci. Kunci dari amal semuanya. Diterima atau tidak itu tergantung Islam, apa syirik, apa musyrik, apa enggak itu. Nah ini ya. Tentang keesaan Allah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul katakan huwa dialah. Huwa siapa? Huwallah dialah Allah ahad. Allah yang Maha Esa, Allah satu. Allah as-samad, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Hanya kepada Allah kita meminta. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Allah. Kepadamu ya Allah kami minta tolong. Itu wasta'inu bisabri wasalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allahus Samad. Itu Allah menyatakan dirinya bahwa ah, hanya dialah Allah tempat bergantungnya semua makhluk hidup di dunia ini. Itu Allahus Samad. Semua makhluk yang ada di dunia dimanapun semuanya ya. Di langit, di bumi. Malaikat, setan, jin itu. Cuman setan ini menyimpang kan di ayat ketiganya lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah, Allah tidak beranak. Jadi kalau Allah punya anak apa bedanya dengan manusia? Tidak. Allah tidak beranak. Walam yulad dan Allah juga tidak diperanakan. Gitu. Tidak punya anak, tidak tidak punya moyang. Ya enggak Allah mak ya, tidak ada itunya. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, dengan Allah. Iya kalau Allah punya anak, punya punya suami, <laughs> punya bapak. Itu berarti sama aja dengan manusia. Allah satu. Seperti apa zatnya? Wallahu alam. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kita boleh berpikir tentang Allah dalam hal yang apa-apa saja yang telah Allah ciptakan. Tapi jangan sekali-kali kita berpikir tentang zat Allah. Allah itu seperti apa ya? Allah itu di mana, bagaimana wajahnya, bagaimana ini, bagaimana itu. Jangan. Ya, kita hanya berpikir, wah betapa indahnya ini dunia ini. Kita yakin dengan adanya dunia ini, pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah. Sama kan? Kita lihat ada bangku. Bangku itu ada, pasti ada yang menciptakan dong. Tidak mungkin dong bangku dengan sama dengan yang menciptakan. Tidak mungkin makhluk sama dengan kholik. Tidak mungkin yang diciptakan sama seperti yang menciptakan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Itu jangan bertanya terlalu jauh tentang zat Allah. Kemudian ini anak cucu yang bakal bertemu di surga. Ada? Oh <laughs> ini ada. Di surah 52 ya. Surah At-Tur. Surah ke-52. Ini sayang. Mau habis waktunya ya. Dikit lagi ya. <clears throat> surah At-Tur. Surah ke-52 ayat 21. Coba kita lihat ya. Sambil belajar membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <clears throat> Wallazi wallazi ya 21 ya? Ya, 21. Wallazina amanu wattaba'a wattaba'athum واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية ذريتهم وما ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء Kullu mri'in bima kasaba rahin. Jarang dibaca ini ya, agak sedikit angin. Kita lihat lagi ya, diulang. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum Iba sapawi. Dzurriyyatuhum mimati ketemu ba. Dzurriyyatuhum biimanin idhar بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء Kullu mri'im kullu mri'im bima kasaba Kita lihat ayat 21 ya. Dan dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Oh itu ya. Jadi kalau kita beriman, kemudian anak cucunya mengikuti keimanan seperti kita, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Apa katanya hubungkan? Kita lihat di bawahnya, catatan kakinya. Anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya sebagaimana derajat bapak-bapak mereka. Dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga. Allah bukan bapak yang dalam artian agama Nasrani, bukan bapak-bapak kita. Gitu, ya Allah Rabbi. Nih. Dan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Itu. Jadi dalam Islam tidak ada dosa turunan. Kalau ayah dan ibunya berbuat salah, anaknya mah nggak ikut-ikut. Tapi eh, kalau anaknya berbuat baik, anak yang soleh, Nah, bisa menjadi investasi buat orang tuanya. Walaupun memang ada aliran tertentu yang tidak me, tidak meyakini. Itu masing-masing pendapat lah ya. Ada yang menyatakan hadisnya doi hadisnya ini. Ada idama mata adama in koto amaluhu illa min sarasin kan jelas. Anak ada meninggal, terputus semua amalnya kecuali hal tiga hal. sodakoh jariahnya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu berdoa, berdoa kepada kedua orang tuanya. gitu ya. Gitu. Tapi untuk dosa kita sepakat tidak ada dosa turunan dalam Islam. Dalam agama lain kan ada dosa turunan. Gitu. Bahkan Nabi Isa itu dibunuh, disalib karena untuk menebus dosa. Dalam Islam enggak enggak ada gitu ya. Gitu. Jadi masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia dikerjakan. Gitu. Jadi Allah memberi apa memberi pahala, memberi siksa tergantung apa yang kita kerjakan. Walaupun nanti untuk pahala ada investasi dari anak-anak kita, dari amal baik kita, dari ilmu-ilmu kita yang kita ajarkan kepada orang, kan orang yang azan aja setiap suaranya yang didengar oleh orang dia dapat pahala karena azannya dan karena orang yang mengikuti azan kita. Itu ya. Banyak membacanya ya, jangan satu dalil. Ya, tetapi berbeda eh, selama itu koridor benar tidak ada masalah. Dalam artian nabinya jelas ya satu nabi terakhirnya Nabi Muhammad tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad ya. Kecuali eh, itu eh, meyakini ada nabi lain nah berarti nggak beres. Allahnya satu. Jadi Nabi Muhammad nabi terakhir ya. Tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad. Baik Ibu dan Bapak insya Allah akan semakin paham kita ya, semakin pintar karena memang Ibu dan Bapak sudah memiliki e, buku saku buku sakunya untuk menjadi pintar. Ada yang bertanya Pak Ari kapan bukunya sudah ada, lagi diusahakan diperbanyak jilid satu, jilid dua, jilid tiga, jilid empatnya Ibu Erni lagi menyusunnya. Tolong Ibu kalau bisa ada daftar isinya ya untuk lebih mudah pendengar kita mencari saat mencari. Hari ini saya ada taklim di Bea Cukai jam 9 ya, Bu Yayu, insyaallah. Bu Reti. Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Dan untuk murotalnya besok Al-Mujadilah ayat 22 sampai 23 ya. Surah Al-Mujadilah ayat 22 sampai 23. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Hasr ayat 1 sampai 12. Terima kasih. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Kaja Astuti. RKM Radio lembut suaranya manis bisikannya ke-22 di bulan Juli tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di hari Selasa pagi kita kembali berjumpa Dan bagaimana biasa perkenankan Pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia Untuk Anda yang berulang tahun Bagi Anda